Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh beliau mudah-mudahan menambah kecintaan kita untuk selalu bersolawat. Sebab dari zaman Rasulullah pun nenten dalile. Nenten tiang sing sanjang nyanjung Rasulullah niku syirik, nyanjung Rasulullah niku bid'ah. Boten angsal. Nah niku dekau cukup apa yang disampaikan beliau sebagai tanda bahwa di zaman Rasulullah pula para sahabat istri Rasulullah pula ber Oh, nyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh nyanjung Kanjeng Nabi niku mboten lambe jenengan nggih mboten kurang. Apa terus nyanjung lambene protol niku ora to. Yes penak sanjungen wae. Entuk ganjaran ora entuk ganjaran aku tak melu wong-wong biyen ngono wae. Arep golek dalil ya ora ngelan wong padha bodhone. Jadi bismillah sing penting selawat ciri-ciri wong selawat niku satu Orang kalau seneng solawat berarti wong kuwi solat lima waktu. Nek wong solawat ora solat berarti udah wong solawat kuwi. Solawat karo bareng-bareng karo de syaitan memang. tentara tentara setan. Lho setan iki terus mriki nggih kitik-kitik. Lho sapa ya sing kira-kira ki solawat karo solat subuh telat. <laughs> Iki karo setan diuyuhi kabeh kuping-kupinge kuwi. Apa ya beb setan nguyuh kaya apa? Le ciri-ciri mau tahu uyuhe setan, deloken wong-wong kuwi sing ora tangi salat subuh kuwi uyuhe setan kabeh kuwi. Ya, uyuhe setan. Jadi ayo salat yo selawate kenceng, salate yo kudu ngelakoni karo wong tua ya kudu bekti karo dulur ya kudu saling menghormati karo guru ya menghormati ini kok Lah solawat kok malah padu ngalor gitu. Solawat malah kafir-kafir ki ojo oh, ya. Nggih bismillah sedaya sing ten mriki nafas nasihat-nasihat guru kita Ustaz Muhammad bin Idrus Al-Haddad ditampi terus solawat kok. Jenengan nek nyanjung wong sing pas disanjung kuwi. Langsung karo sing kuasa dikai tambahan. Contohnya saya nyanjung anaknya presiden Anak presiden dua anak, orang misalnya misal, dua anak orang kata oh ganteng. Kita sanjung sanjung, wah wajahmu luar biasa, wajahmu ngene wajah. Bapak ibu deng, lagi sama kata nyanyi dengan aku, Habib Syah. kirim surat, tolong Habib mendatangi, ini surat. Ada undangan khusus untuk ke istana, istana merdeka. Wah. dah berhubung Habibnya pikir Berarti apa sepatu jile. Sebab mau datang ke istana ya nganggo sepatu sing apik ora entuk ketekeran sandal cepet ya ora entuk. Nganggo kelambi batik wong Indonesia. Kudu seragame batik apik katoke kudu sing apik sebab mau masuk istana arep entuk apa ora mudeng sih ora mudeng iki. Ngono wis senenge luar biasa. Orang mudeng entuk apa mungkin dipisui. Mungkin dia ora mudeng ngono ki semangat sing arep mangkat jilih rono jilih rene ongkos suta demi untuk menuju istana lakon selamatan tekan istana kono tak terus geser lah ceritanya tekan istana kono kuwi apakah anda yang menyanjung anak saya saya oh ya betul masya Allah sini, sini. itu ada mobil 10 ambil bawa pulang suruh lo <laughs> lo ini lo akibat nyanjung Walaupun kurang pas disanjung, soalnya tidak sesuai dengan apa yang disanjungkan. Jenengan nyanjung aku ki mesti enak kurangnya. Menyanjung istilahnya orang-orang yang ada di sini bukan anak presiden toh, anak e kiai, anak e habib, kok sanjung tetap enak kurangnya. Sanjungan yang tidak ada kurangnya adalah sanjungan kepada Nabi Muhammad. Orang mungkin enak kurangnya Rasulullah. Jadi nek nyanjung sing tepat, sanjung tidak ada kekurangan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jenengan nyanjung bojo jenengan wahai kekasihku. Wajahmu bagaikan rembulan. Rembulan piye? Wong bojomu kurang lebih kaya ngono. Rembulan. Amin ya jenengan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Bener. Pas Rasulullah. Pajai kaya ngono, tidak pernah, tidak meleset jadi karena pernah. Malah kadang lambiki ora iso nyanjung Rasulullah sesuai apa yang diberikan Allah untuk Rasulullah. Dikatakan penyair juga bahwa Rasulullah bisa seakan-akan tubuhnya bentuknya itu koyo meminta order kepada Allah. Ya Allah Gusti, tolong buatlah hidung saya seperti ini. Kaya ngono kuwi. Seko insan kamil, sempurna-sempurnane menungso. Lah sanjung ya wajar to. Nyanjung bojomu bendina mbok sanjung jaluk wedang nyanjung-nyanjung. Lah ini kita nyanjung Rasulullah, Allah mengatakan kene kene kene kene kene. Kene iki wong-wong sing sok nyanjung kanjeng Nabi ya Ya masayib, lebu sego. Iki lho ganjaranmu. Oh no. Ayo nek tenangan tapi nyanjung Rasulullah yang membuat Rasulullah gembira. Ada orang nyanjung saya tapi contohnya gini. Wong teko karo aku ning omah ngarep omahku, saya mau ketemu Habib Syekh. Ya, ya Habib Syekh keluar. Wajahmu. Lah, kalau orang sokan lah, dudik dudik wajahmu. Ya betul maksudnya wajahmu itu bagus luar biasa. Pokoknya wajahmu lah. <laughs> Niki kaya babul Mustafa nek Lalu, ish isbah lang ini? ngene. Lah ini kodokan ini ngene ke Rasulullah. Lalu, mudah Paham ya? jadi saya kira Eh, semalan angkat tentangane. Eh, semalan apa nih wong wedok? Ngangkatnya aja keduren. Lah wong wedok Lho Masya Allah, Masya Allah, ngapunten ya, ngapunten ya, ngapunten Wong wedok bisa jadi orang itu pengajian bengi-bengi bisa jadi orang itu. Dilarang. Lah berhubung mangkatnya karo bojone, lah. Sing penting ya desek-desekan lanang wedok, ngono lho. Lah nek bojone nglarang ya aja mangkat. Peh pengajian karo Habib Syekh ini pula, wah ini kok Habib Syekh kudu makan karo nesune sekolah, malah jadi dosa no. Dosa. Jadi diatur sing api Selawatan tapi aja ini iki Rasulullah. Wis Lana kok ngene. Wis Lana ya ngene. Ya. Boleh bergembira boleh. Salawat membawa hati kita gembira. Wong sumpek-sumpek nih salawatan hilang. Wong duwe utang ini tenanan tenanane utangnya cepat lunas ini berarti kafe utang kabeh nganyel kita. Tadi yang orang sing penting ibadah, sholawat itu adalah istilahnya apa? Penyempurna ibadah wajib jalake, sholawat ke ulalalalala. Metu kayak kaya eh, enteng, ada ujian gampang. Ada masalah gampang, luwe isfa'alana Rasulullah. Orang kalau gondelan kepada orang itu gondelan sing paling kuat, atau gondelan bangsa-bangsa sing orang kuat. Saya tak gondelan karo wong sing duwe duit 100 juta, ya percuma lah nek kowe butuhmu 150 juta. Ora entuk apa-apa to. Jadi nek gondelan itu manusia yang tidak ada tandingnya. Sapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuhmu piro dikei karo Kanjeng Nabi. Lho Rasulullah. Lho nek nek boten kranten Kanjeng Nabi, boten enten dunia niki boten menten. Laulaka laulaka ya Muhammad Nek boten keranten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menciptakan ini kafe, Berarti kan suge-suge-suge to. Lah kodelan kalau sing pol kuwi wae. Nek gondelan karo ngisor-ngisor ya percuma. Misalnya teng Trenggalek adake acara ya gondelan bupati karo wakil ini to. Paling ora kudanane metu pirang miliar ora Ya, <laughs> maksudnya ngono lho, nek kodelan karo RT karo RW yang tuh paling metu 10.000. Paham Ya? Jadi kabeh ki golek pokoke ngono lho. Aja dadi wong ki kurang-kurang. Bismillah saya Ya Imam Ar-Rusli yang sanaji أنت باب الله متمدي pintunya Allah aku iso dhewe kowe prono ayo makato sok musik larang makato dhewean antono aku tak gondelan mobil Rasulullah Nek corone jenengan dugi dewe tenggene bupati wakil bupati kalih kula niki kalih Pak Iya ini sing pun dikenal bupati. Kira-kira ki ditompone cepet di Cepet sing digawa sing kenal Ini namanya wasilah, Drun. Kowe iki aja bodho-bodho ta, Drun. Kowe mangkat ta dhewe Pak Wakil Bupati apa Bupati? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya Habib Syekh dari dari Solo. Oh apa? Anda dari mana? Dari Solo. Di mana Solonya? Pakai jawab terlalu panjang. Saya membawa Bapak Kiai kita. Dari sampai ke Waalaikumsalam ahlan, Mbah bahaya sehat. Sakale sinten nggih? Kali Habib saya monggo monggo be. Langsung syukuri. Merasa takut takut, mudeng kuwi Mas. Dan yang mudeng sholawat sing kenceng. Nggih. Aja selawat aja kurang yang wong sing orang seneng solawat orang apa kalau sebab orang paham. Sebetulnya yang tidak suka sholawat itu bukan orangnya. Kanjeng Nabi wegah bini, wong kuwi ngoceh. Mudeng. Jadi kanjeng Nabi ini wegah wong kaya ngene iki nek selawat tiwas ngambon ngambone abape kecing. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang dari Indonesia pergi umroh atau pergi haji tidak ziarah Rasulullah, bukan menungsone sing ora gelem Kanjeng Nabi ini sing ora gelem nonton wong kuwi. Ngono lho masalah. Duh, wong sing ora seneng selawatan iki. Eh, haus kira wae. Saya datang ke Mekah dan Madinah saya hanya melihat masjid Nabi Muhammad. <laughs> Oh iya. Kowe luwe pinter nih Nabi Muhammad. Ya, nyingkir wae. Makanya Rasulullah wegah, ojo nyedak. Lho. Nek ten dunya pun boten nyedak Kanjeng Nabi, ten akhirat boten mungkin kumpul Kanjeng Nabi. Boten mungkin. Ciri-ciri orang yang kumpul kepada kekasihnya adalah sering menyebut nama kekasihnya. Ngono. Ora pernah nyebut jenenge kekasihnya terus terus. Misalnya jenengan ini duwe pacar, pacare ora pernah mbok takoni apa kabarnya, ininya mbok nengke wae. Kira-kira pacar jenengan golek pacar liya. Kan mana? Lah pakai mesra lah. Wahai kekasihku. Ahmad ya habibi kan kasih. Lu enak kok yo apa to ngusap kena. Lu kon Kanjeng Nabi niku boten samang sanjung, Kanjeng Nabi tersanjung sudah. Maksudnya ini jenengan nyanjung Kanjeng Nabi ku. maksudnya ngalem-ngalem kali Kanjeng Nabi supaya mendapat bagian dari Nabi Muhammad. Orang Kanjeng Nabi ini terus bangga Bok lemi buatan bangganya Rasulullah, Ganteng apa jenengan selamat nyanjung kanjeng Nabi Melepet surga. Menurut. Jadi itu bukan terus Rasulullah wah sombong. Kepingin Rasulullah kok senangnya disanjung ya. Berarti itu terlalu mengkultuskan. Alah kultus ya sirahmu sing pecah. Oh, kota drudrun. Indonesia hati-hati. Di Indonesia mulai daerah-daerah Bapak Bupati, wakil bupati pondok-pondok pesantren Ini enten-enten tiang-tiang sing model aneh-aneh yang ngono diusir kau nyingkir itu orang yang akan merusak bumi Indonesia. Itu orang-orang yang akan mempercah belah umat Islam. Itu orang-orang yang akan menghancurkan umat Islam. Hati-hati. Terutama orang-orang yang sudah mengikuti akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah. Kudu hati-hati. Mulai mereka ini merongrong. Biar carane wong-wong Indonesia kita jadi rusak. Akidahnya dirubah oleh mereka. Dengan dalil mereka ini ahli Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Lah mbok kira para kiai iki ora iso maca Quran apa? Para ulama tidak bisa membaca hadis Rasul apa? Sing iso gor kowe tok, durun. Oh, hati-hati durun nggih. Eh, alhamdulillah Trenggalek Masya Allah luar biasa. Trenggalek ini terkenal terkenal apa nih, Pak? Kok tempe? Api e gila api e. Napa lagu tadi? Trenggalek ini kebaikannya apa yang di Trenggalek ini yang ditonjolkan? Oh, akhlaknya kata Pak Kiai. Masya Allah. Toto Kromo ini Trenggalek terus dijalankan terus. Mudah-mudahan Trenggalek berkat Toto Kromo sing enak gue insya Allah jadi luar biasa. Wong sing paling seneng urip ning donya kuwi wong sing akhlake apik. Ilmune sak jagat nek ora duwe akhlak percuma. Jadi kaya wong ora ora ora waras ini. Banyak kan sekarang gayane wong jidak plinter dawa. Kalau ring idul nyalahke wong salat. Ana wong salat ngene salah ngono salah lha sing bener dek nang dhewe. Wong nek rumangsa awake paling bener sing liyane disalahke kabeh berarti dek nang wong super salah. Iya. Lah wong nek nyalahke wong Maksudnya nek para ahli sunnah wal jamaah, para kiai, para ulama, Mbah Umar niki wonten mriki. Mbah Umar niki. Niku tasih nek umurnya baru tiga tahun. Setelah 100. <laughs> Ya, 144 eh, tahun, Mbah tahun. Tapi wajahnya cek anu ijek ketok karo aku itu tuwa. Bahu. Eh tuwa aku cek wah aku sithik karo Mbah Umar. Sebab apa selawatan? Sebab kumpul para wong sing apik kumpul para ulama, para kiai. Makanya orang itu kalau kumpul wali, wali wali, Allah itu wajahnya nyenengke. Lah kalau jenengan kumpul gali, ya wajahnya mumet gitu ya. makanya orang kita ngomong bismillah dan dia ya kumpul para ulama, terus akidah dikuatkan, jangan sampai terlena. Insya Allah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ini dengan kerjasama yang baik ini, insya Allah Kabupaten terenggalek insya Allah menjadi kabupaten yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakatnya diridhoi, semua pemimpinnya diridhoi, dan semuanya dapat menjalankan amanat dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin.